Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmadu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Fama judlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Hadirin rahimakumullah sebagaimana biasa setiap Senin dan Kamis kita laksanakan tausiah yang insya Allah saat ini akan disampaikan nanti oleh Dr. Haji Asep Zainal Ausop yang Alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita. Maka untuk menyingkat waktu baiklah kita langsung saja kepada Pak Dr. Asdi Asep kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin sekalian, pada siang ini saya akan bahas tentang substansi akhlak Eh, kalau Muhammad Saltut, Muhammad Saltut menyebutkan al-Islam akidah wa syariah. Islam itu adalah akidah dan syariah. Akidah tata aturan keyakinan, kalau syariah aturan beramal. Ahlaknya di mana nggak masuk? Eh, beliau masukkan al ahlak sebagai bagian tersendiri. Al-Islam, al ahlak Islam itu adalah ahlak Sebetulnya ahlak dengan syariah hanya beda sudut, sudut tinjauannya saja. Kalau syariah lebih kepada hukum formalnya, haram halal, tapi kalau ahlak lebih kepada e, lebih kepada layak, tidak layak, pantas nggak pantas. Hadirin, uh, dalam istilah filsafat akhlak itu disebut dengan etika. Jadi etika adalah bagian dari filsafat. Etika adalah bagian nah, okay. filsafat ada tiga uns ada tiga bagian. Satu disebut dengan uh, epistemologi yaitu tentang ilmu. Yang kedua tentang ontologi tentang sesuatu yang ada, hakikat sesuatu Yang ketiga tentang aksiologi soal nilai. Ontologi soal hakikat yang ada, epistemologi soal kerangka keilmuan, yang ketiga soal aksiologi soal nilai. Nah, etika merupakan bagian dari aksiologi. Etika adalah tentang nilai bedakan antara etika dengan etiket. Kalau etiket lebih praktis, misalnya bagaimana cara salaman yang santun. Bagaimana cara duduk yang santun, itu etiket. Tapi kalau etika lebih kepada value yang universal. Ahlak adalah etika Islam. Nah, ahlak ada tiga dimensi. Satu disebut dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minannas, hubungan dengan manusia. Yang ketiga, ahlak hablum minal alam, hubungan dengan alam. Ahlak kepada Allah adalah antara lain tauhidullah, mengesahkan Allah. Apapun yang kita kerjakan harus bermuara kepada tauhid kepada Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita kerja, olahraga, hiburan, semuanya harus keram kerangka tauhidullah, mengesahkan Allah. Allah adalah esa, esa rububiyah, esa mulkiyah, esa uluhiyah. Esa rububiyah artinya hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pengurus dan perusak alam ini. Jadi manusia diatur oleh hukum Allah. Al-Quran itulah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Mulkiyah. Mulkiyah ialah tauhid yang menyangkut kekuasaan. Kekuasaan hanyalah pada Allah. Manusia tidak punya kuasa. Manusia hanya diberi kekuasaan sementara. Yang ketiga disebut dengan tauhid uluhiyah. Hanya Allah lah yang wajib diabdi. Jadi kalau para wanita mengabdi kepada suami salah. Wanita mengabdi kepada Allah melalui suami. Mengabdi kepada negara salah. Harus mengabdi kepada Allah melalui negara. Ya. Kemudian yang kedua ritual. solat, saum, zakat, haji seluruhnya diarahkan kepada pembentukan ahlak. Solat bermuara kepada pembentukan ahlak tanha anil wal munkar. Jadi kalau ahlak menghasilkan mencegah perbuatan fasa dan mengerjakan yang baik, maka itu disebut dengan sholat yang benar. Saum bermuara kepada imsaku nafsi, mengendalikan diri. Haji bermuara kepada al-musawah, persamaan derajat, tasamuh, toleransi, dan lain-lain. Jadi sholat, saum, zakat, haji seluruhnya bermuara kepada akhlak. Wajar kalau disebutkan adin al-ahlak. Agama itu ahlak. Yang kedua, yang kedua hablum minanas, hubungan dengan manusia. Banyak cabangnya. Satu, hubungan dengan sama muslim. Sama muslim misalnya wajib menghormati, wajib tolong menolong, tidak boleh menggunjing, haram fitnah dan lain-lain banyak tapi esensinya satu dengan mukmin mengembangkan uhuwah Islamia. Jadi tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menggunjing. Satu intinya harus bersaudara seperti satu tubuh. Kemudian kepada non muslim luar Islam tidak boleh apa tidak boleh mencampurkan agama, cara ibadah dan lain-lain. Satu esensinya yaitu tasamuh, toleransi. Akhlak kepada orang tua banyak sekali. Antara lain tidak boleh mengatakan ah, uf, wala takullahu ma'uf. Tidak boleh mengat, tidak boleh bersuara keras, wala tanharuma dan lain-lain. Tapi satu esensinya kepada orang tua harus ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah baik plus. Misal, kau punya uang nih, satu juta, kita bagi-bagi nih. 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Ke ibu, jangan sama dong. dua ratus ribu misalnya. Ihsan. Ditanya oleh ditanya oleh siapa? Oleh paman. Dari mana anda? Eh, dari kampus. Kata tante, dari mana? Dari kampus. Kata teman, dari mana? Dari kampus. Kata bapak, dari mana? Eh, bapak. Dari kampus, pak. Rendah. Walatan harumah jadi kalau kita do re mi fa kita re re gitu. Nah, kalau anak kepada orang tua ngomongnya hampir sama suaranya, nah itu disebut tidak ihsan. Tapi mungkin sangat tergantung konteksnya. Kalau ibunya kurang dengar, mungkin lain lagi. Kemudian, akhlak kepada oh, kepada apa? Kepada ant, lawan jenis, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan ahlaknya apa? Banyak. Tidak boleh saling menatap, tidak boleh berpegangan tangan, bukan muhrim, tidak boleh pergi berdua-dua dan lain-lain. Intinya satu, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Jadi apapun pekerjaan baik langsung tubuh maupun lewat media elektronik dan lain-lain selama mendekati zina itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita dengan lawan jenis bisa menjauhi zina, berarti benar. Itu esensinya. Rinciannya sangat banyak, sekuran sehadis. Tapi kalau esensi satu itu wala taqrabu zina. Nah, kalau manusia sudah kemudian berikutnya adalah hablum minal alam, hubungan dengan alam sekitar. Misalnya kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada air dan lain-lain. Esensinya adalah satu manfaat dan tidak boleh ada mubadir. Jadi eh, S ini manfaat bukan mubadir. Misalnya hemat energi, harus mengirit air, harus sanut pada hewan. Satu manfaat. Manfaatnya bukan manfaat dari kacamata manusia, manfaat menurut Allah. Kalau manusia manfaat terus, punya ayam jago diadukan dapat duit manfaat juga manfaat, tapi bukan kacamata Allah. Dengan demikian maka tidak ada satu sisi kehidupan pun yang lepas dari akhlak. Kalau begitu maka wajar kalau ingin lihat agama seorang, lihatlah akhlaknya. Adin al-akhlak. Agama itu adalah akhlak. Itu jadi ada tiga dimensi, dimensi hablum minallah, minnas alam. Ada orang kepada manusia baik, ngurus yatim piatu, pakir miskin, janda-janda itu diurus. Dari mulai muda sampai dia mati, ngurus pakir miskin dan yatim piatu. Tapi sayang, dia menduakan Tuhan. Gugurlah satu dimensi akhlaknya, hablum minallahnya hancur. Ada orang kepada Allah bagus, sholatnya rajin, berdoa rajin, dikir, bagus, tauhid bagus, tapi sayang dia tidak baik kepada manusia. Banyak dosa, banyak menghina, menggunjing, mengumpat, banyak utang, banyak janji. Di akhirat nanti dia akan jadi muflis, yaitu orang yang bangkrut. Karena semua pahala salat saum, zakat dia ya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah disakiti hatinya dan lain-lain fayu'to min hati hada maka pahala solatnya saub dibayar kepada mereka yang disakiti hatinya diambil hartanya ada begini juga kepada Allah bagus solat rajin doa rajin kepada manusia santun hormat jujur tapi kepada hewan galak kena lagi kata hadis dah kholatim rotin masuk neraka seorang penggerak ekor kucing dia saum sunat, beli ikan, ikan digoreng, disimpan di lemari, disikat kucing. Kalau bahasa kita kucing garong. Habis sikat kucing. Itu kucing dikurung, tiga hari tiga malam, nggak dikasih makan, sampai dia mati lemas. Kata Allah, itu perempuan harus ke neraka dulu ke seekor kucing. Hadis muslim. Dan lain-lain. Jadi sekali lagi, ada tiga dimensi. Kemudian, saya akan masuk ke dalam Eh, dimensi Hablu Minanas. Ini suratnya surat Ali Imron berapa nih? Ayat 33 dan seterusnya. Eh 133 seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Wasari'u, hendaklah kalian bersegera, bercepat-cepat, barang-barang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kita mau tobat, bagusnya jangan orang per orang. Tapi barang-barang. Sebab kalau si A tobat, si B tidak. Si B baik, si C tidak. Ah, repot. Sebuah, di sebuah kampung, orangnya baik semua. Tapi satu orang maling. Hancur daerah itu. Di perahu ada satu orang di perahu, duduk dengan tertib, dengan baik. Tapi ada seorang penumpang yang membolongi perahunya, membolongi tempat duduk dia dengan paku. Yang sebelah diam aja. Tuh tuh tuh tuh. Ada orang membolongi perahu, eh. biar aja. Itu kan bagian tempat dia, bukan bagian kita. bagian kita kita marah, bagian dia terserah. Begitu bocor, karam semua. Kalau begitu memang yang namanya bertobat harus bareng-bareng. Istrinya, suaminya, anaknya, mati rumah tangganya. Kalau satu rumah bareng-bareng lebih mudah dapat berkah ketimbang orang per orang. Kemudian ulangi wasari'u ila magfiratin mirobikum. Dalah kalian bersegera semuanya barang-barang minta Ampun dari Allah, dari Tuhan kamu. Wajanatin arduhas sama arad. Dan sorga Allah luasnya seluas langit dan bumi. Oidat lil mutakin diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Orang takwa adalah alladzina yunfiquna fis wadoro. Orang yang takwa ialah orang-orang yang berimpak di kala di kala lapang dan sempit. Kita suka berimpak ketika lapang. Assalamualaikum Pak. Eh, Waalaikumsalam. Saya mau pulang ke Garut Pak, nggak punya uang, mau ongkos. Oh gitu. Terus saya kalau ada minta uang untuk ongkos. Berapa ongkos ke Garut? Ya cuman 20 ribu. 20 ribu ya? Ini nih, ada nih. 25 ya. Ongkos 20 ribu, makan 5 ribu. Karena senang lapang. Sekarang kita sedang mumet. Atasan marah, istri sedang cerewet, duit tidak ada, anak kabur, mobil ditabrak orang. Kita sedang, wah ini gimana, gimana? Assalamualaikum Pak. Apa-apa nih, apa nih? Eh, uh, saya mau pulang ke mau ke, ke Garut ke mau ke Tasarandu. Wah itu. Kalau begitu belum takwa. Bisakah kita bersikap baik dalam orang ketika sedang mumet? Sedang mumet, sedang pekerjaan banyak, wah pekerjaan. Assalamualaikum Pak. Ya, ya, ya, ya, ya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Saya mau pulang ke Garut, Pak. Eh, terus terus. Uh, uh, uh, begini, Pak. Eh, cepat cepat cepat. Saya nggak ada waktu nih, ada waktu nih. Uh, saya berapa berapa? Ini ini ini. Cukup cukup cukup. Oh iya iya udah, iya, udah. Itu itu hebat. Tapi bisakah kita bersikap buat gitu? Mobil ditabrak orang, yang nabraknya kabur. Ini istri ngomel terus. Anak kesiangan mau kuliah. Dan lain-lain. Ah, berat. Itu kalau kita bisa begitu, takwa lumayan satu. Kalau belum, ya setengah mungkin takwanya. Kemudian wal qadi minal ghaid dan sanggup menahan marah. Sanggup menahan marah kalau begini. Ada orang kepada kita marah, "Bapak salah." Ide eh, salah saya apa? Kamu yang lewat, kamu yang nyenggol, kamu yang marah. Kita bisa sabar kalau sedang tenang, kalau nggak tenang. Oh, kita mau ribut, mau pekerjaan, tiba-tiba orang marah-marah. Kita akan langsung emosional. Nah, bisakah kita tidak marah ketika sedang mumet? Kalau bisa, berarti benar. Kalau belum bisa, ya belajar lagi. Saya juga sama, Pak. Belajar dulu. Gampang sih teorimanya. Begitu praktek, kesal juga. Jadi antara teori susah emang. Bisa kita menahan marah ketika sedang banyak masalah. Kalau sedang ceramah, begini enak ya. Tahan marah, kata saya. Begitu saya ada masalah, mumet juga sama. Gitu. Bapak punya masalah, kata saya, sabar pak, sabar pak. Orang sabar kasih Tuhan. Iya kata saya, bapak yang tapi tidak saya masalah, sama juga repot juga. Nah kalau begitu bisa kita menahan marah ketika begitu. Kemudian wal afina aninas memaafkan manusia. Kalau hanya kesenggotan, buk, maaf ya pak, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Gak apa enak. Tapi begitu kita misalnya puntennya puntennya, ibu punya suami selingkuh, ma maafkan ya ma, Iya, nggak apa-apa. Wah, berat. Selingkuhnya ketemu sendiri lagi. Wow, kalau pernah ngomong. Kata si istri, apa selingkuh ya? Uh, uh, wah, ngaku dong, ngaku, ngaku. Iya, iya, apa salah? Saya mohon maaf, maaf. Ah, maaf apa, maaf. Sekali dimaafkan, dua kali masih begitu. Ah, aku kesal. Aku ceraikan. Nah, itu. Kalau soal minta maaf karena kesenggol mah Bapak mau berangkat ke kantor, hilang mobil. Mobil hilang. Gak ada asuransi lagi. Datang kemudian, Assalamualaikum Pak. Ada apa ya? Saya mohon maaf. Ya, saya maafkan. Saya orangnya yang mencuri mobil Bapak. Oh, gak jadi. Oh, gak jadi. Wah, masih gak jadi. Yang berat. Memaafkan orang yang minta maaf berat. Memaafkan orang yang tidak mau minta maaf jauh lebih berat. Punten, para kaula muda yang masih muda-muda, yang hidupnya tahun gedenya sekarang. Ada punya punya istri pakai jilbab rapi lengkap ngomongnya assalamualaikum subhanallah nikah aja Pas malam pertama, tidak virgin. Kamu, uh, kamu pernah pernah berbuat zina? Iya mas, tapi dua tahun yang silam. Dengan siapa? Dengan Bapak Anu. Ya, kan kata Al-Quran orang takwa maafkan. Wah, maaf kata soal apa? Ini berat. Nah, sanggupkah kita begitu? Orang itu jodohnya masing-masing. Orang soleh untuk perempuan solehah itu secara umum. Tapi kadang-kadang perempuan solehah jatuh ke tangan laki-laki buaya. Atau laki-laki yang soleh jatuh ke pelukan perempuan binal. Mungkin terjadi. Saya punya teman dari yang YIN. Cantik, campernik, tingginya semampai, solehah, saum sunatnya Nabi Dawud. Baik, pas nikah dengan laki-laki, aduh. Dia wajahnya minus. Saya bukan menghina ya, menilai. Oh beda. Kalau menghina objektif emosional. Kalau menilai objektif rasional menilai beda. Wajahnya itulah. Usahanya tidak punya. Powernya lemah. Galaknya luar biasa. Kalau mukul anak ditenggelamkan di bapak begitu kan. Mukul kesnya pakai siku, Wah, gitu. Dia datang ke rumah saya. Pak, Kang Asep, tolong saya. Ini benyok semua lihat. Aduh, kamu udah berapa kali ini ke sini Tolong dong bagaimana? Ya, kalau kamu udah nggak suka, ya sudah. Diperbaiki nggak bisa, udah minta cerai aja. Saya nggak mau cerai, tapi dia ingin baik. Ya gimana ngebaikin dia? Orang begitu kayak Abu Jahal. Akhirnya, saya juga suudon ya, suudon. Buruk sangka. Ayo, data. Saya bawa itu perempuan ke pemerintah farid Pemerintah farid kalau saya masih muda, pemerintah sudah tua. Apa? Sama. Neng, kalau sudah tidak kuat, sudah cerai saja, tidak apa-apa. Tidak pakai minta. Saya ingin terus, tapi doakan oleh Pak Kiai supaya minggu depan dia udah baik. <laughs> gimana? Doa Kiai juga susah, doa gimana? Doanya 2 cm, buayanya 8 meter. Nggak bisa, susah. Eh, sampai sekarang bager enak Pak. Anaknya enam sekarang. Waduh. Itu rekor. Jadi, ya itulah ujian iman ya. Jadi kita semua ingin dapat jodoh yang baik, tapi kadang-kadang begitu. Itulah ujian iman. Ya nggak apa-apalah. Toh kalau kita mati, mati kita mati soleh, bapak mendapatkan perempuan yang cantik absolut di surga. Ibu pun mendapatkan pria tampan absolut di surga. Kalau sekarang laki-lakinya kurang pantas, ya nggak apa-apa. Sabar saja. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah menyukai orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu baik plus. Baik plus itu ihsan. Misal naik taksi. Berapa argonya? 20 ribu Oke, dua ribu ya? Ini saya bayar 25. Itu ihsan. Naik angkot, hujan, penumpang cuma berdua. Dari ujung ke ujung. Hanya empat ribu, kasihan juga ya. Empat ribu. Iya nih, nih, nih Pak, pir, pir, saya kasih eh, nih. Uh, seorang lima ribu. Di puluh, sepuluh ribu orang. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau Allah, itu orang ihsan. Kalau Allah menyukai orang-orang ihsan, kalau Allah sudah suka, maka bagi orang isan terbuka semua fasilitas. Jangan sampai pelit. Naik angkot, misalnya ngasih 2000. Naik kembali gope dekat. Nggak ada uang, Pak. Eh, kembali. Ayo udah ciwitan, sisa connected terus. Cibit, ayo kembali, kembali, kembali, kembali terus. Itu tidak isan. Ya, ya, jadi itulah. Jadi jadikan jadi orang ihsan. Orang ihsan ialah orang yang baik plus. Bisa kita ini nih ngecat rumah. Mang mau nih ngecat rumah? Berapa? Eh ratus ribu ratus ribu Borongan ya, borongan ya. Ya borongan. Tapi lepas makan ya, nggak ada makan ya, nggak ada rokok, nggak ada kue ya. Iya, iya, benar ya, benar. Deal, deal, deal, deal. Cet, udah. Entah, kita punya rezeki. Ada kue, ada kopi, Kata kita, mah mah, tuh si emang kasih tuh. Rokoknya, itunya, makanannya, kopinya. Kata si ibu, gak usah, udah borongan kok, terlepas. Iya, iya, aku juga tahu. Kasih aja, jangan, jangan, jangan, jangan. Nah si ibunya gak isa, siapanya isa. Si ibu naik becak. Mang, ke atas ya becak ya. Berapa? 50 ribu. Hmm, mahal Sepuluh ribu ya? Enggak ah. Empat puluh ribu? Lah udah kata si ibu teh. Empat belas ribu. Aduh neng nanya empat belas ribu mana neng? Daripada mang nganggur di sini. Di gembrong ngalur. Ya. Eh, daripada nganggur yuk. Menjadi hati ya teh. Naik kue nanya bener. Oh keringatan ngucur si bapak. Pas pikir pikir Kasihan juga ya si emang kalau aku tukang beca dikasih 15 ribu, malas juga. Turun aja. Ini Pak, untuk Bapak 25 ribu. 25 ribu? Tadi nawar ngotot. Sekarang ngasih. Itu ihsan namanya. Bekerja di Telkom. Masuk jam 7, keluar jam 5 misalnya. Masuk jam 6, keluar jam 6 lagi. Ihsan. Isa. Isa itu baik plus pokoknya tidak hanya ngepas kewajiban tapi ada ada lebihnya. Bisa jadi orang jadi ihsan, bisa jadi ihsan. Nah, tapi berat, Pak. Memang berat itu. Kita manusia ya, samalah. Ustaz juga manusia, kalau udah emosional, wah, kesel aja. Ngomong kasar kadang-kadang. Ya gimana? Harus latihan. Jadi yang namanya akhlak bukan tergantung ustaznya, tergantung orang per orangnya. Tidak tergantung tua. Ada orang tua nggak baik-baik akhlaknya, ada orang muda, udah bagus ahlaknya, udah santun, udah bijak, luar biasa. Nah, kalau kita mati dalam posisi ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ihsan. Setelah lebaran, saya ingin jadi orang muhsin. Dialah namanya Mas Penok, tapi Mas Penok yang muhsin. Jangan sampai namanya muhsin tapi kelakuan <laughs> gitu. Ya. Targetkan tuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Azam saya akan latihan jadi orang yang ihsan agar saya disukai oleh Allah. Kalau Allah sudah suka, semua fasilitas akan terbuka untuk saya. Saya akan memaafkan orang yang tidak mau minta maaf. Saya akan bersikah di saat-saat mumet dan banyak masalah. Saya akan menahan marah di saat emosi sampai di kepala. Saya akan senantiasa berbuat yang terbaik untuk orang lain. Saya akan jadi orang Islam. Yuk kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar ya Robi bahwa kami adalah manusia. Antara baik dan buruk silih berganti. Antara nur dan dulumat saling mengalahkan. Mudah-mudahan ya Robi, semakin kami tambah usia, semakin mampu mengendalikan diri jadi orang yang bijaksana, yang pemaaf, pensidkah dan lain-lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Untuk sampai ke sana kami perlu bimbingan ya Allah. Bimbinglah kami ke arah itu agar hari demi hari dapat kami telusuri, dapat kami jalan dengan sebaik-baiknya dan kematian kami, kematian orang-orang yang muhsin. Ya Allah ya Rabbana. Kalau selama ini berbuat maksiat, kami banyak marah, kami banyak tidak sabar. Mohon maaf ya Allah. Maafkan kami semua. Dan bukakan pula hati teman-teman kami yang pernah disakiti hatinya, yang pernah terluka kalbunya, agar mereka mau maafkan kami. Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrizni mukhraja sidkin wa ja'ali meluka sultan nasirah. Rabbana hablana min zina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.